بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحديث هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة أو الساعة أدهى وأمر أو إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدين وقطيعة الرحم ما أراك مشمرا والليالي سوف تدني إليك ما هو آتي Hal tanpa ya? Bidam Hal Hal diruna illa fagran munsia. Tidaklah kamu menunggu kecuali kefakiran yang membuat kamu lupa daripada perbuatan taat sehingga kamu banyak bekerja sehingga kamu karena tuntutan akhirnya mungkin meninggalkan ibadah, mungkin meninggalkan kewajiban. Manusia itu pasti akan ada beberapa hal yang terjadi pada dirinya. Yang dikhawatirkan pertama, kefakiran yang membuat orang itu lupa daripada taat kepada Allah sehingga karena sudah kepepet atau mungkin sudah karena hati tidak subur lagi dengan ibadah karena dia meninggalkan ibadah sibuk dengan urusan dunia maka terjadilah premanisasi terjadilah nanti akhirnya penipuan, pencopetan dan macam-macam perampokan ini adalah karena sebab fagron munsia, karena sebab kefakiran yang membuat dia lalai dan lupa daripada taat kepada Allah. Kedua, auginan mutria atau kekayaan yang membuat kamu tadi itu menjadi orang tori, Mujawiz. Orang yang keterlaluan melampaui batas kaya, lupa dengan akhiratnya. Sedekah yang dikeluarkan 200 ribu diingat-ingat. Padahal Allah ngasih 200 juta. Punya duit bukan disalurkan kepada yang manfaat mendapatkan pahala. Tapi terus untuk mengembangkan duniawinya. Lupa-lupa itu namanya ghinan mutria. Kekayaan yang membuat orang itu melampaui batas. Subhanallah. Satu rumah orang dua, kendaraannya tujuh. Hah? Subhanallah. Di rumahnya dia cukup, udah gede, masih beli rumah lagi, beli rumah lagi, beli rumah lagi. Subhanallah. Ini adalah rinan mutria. Kekayaan yang membuat orang itu melampaui batas dalam kehidupannya di atas dunia sehingga tidak dia tadi itu membekali dirinya dengan amal-amal soleh lewat dunianya untuk akhiratnya. Rinan mut ria Innal insana la an ra'ahus taghna. Yang ketiga, kamu tidaklah menunggu kecuali maradhon mufsidah penyakit yang membuat yang merusak anggota badan kamu. Subhanallah. Mata yang dulunya bisa melihat yang kecil-kecil, tulisan sekarang pakai kacamata itu pun masih kurang terang. Telinga dulu itu dengar apa-apa sekarang suara keras pun kadang-kadang kurang dengar. Kaki dulu Masya Allah Lari kenceng 10 kilo masih kuat Sekarang Jalan agak cepat dikit 10 meter udah ngasung ngosan. Mufsida. Penyakit yang membuat badan kamu tadi itu rusak. Fil badan. Fid din. Penyakit yang membuat juga urusan agama kamu terganggu. Dikirnya kamu, istiqomahnya kamu. Kamu, wahai orang yang sehat, yang kamu tunggu apa di dunia ini? maradon mufsida, penyakit yang dikhawatirkan yang dikhawatirkan bisa merusak baik kesehatan badan kamu maupun agama kamu. Yang berikutnya au haraman mufnida atau haraman mufnida, masa tua yang membuat kamu tadi itu lalai, nggak sadar kalau bicara, nggak sadar kalau berbuat alpikunu Pikun. Membuat orang itu pikun, hidup eh, dia tadi itu seperti tidak sadar dalam pembicaraannya, dalam omongannya. Itulah yang terjadi. Kamu yang muda-muda, kalau tidak panjang umur, ya berarti kamu itu harus mengalami itu nantinya. Hmm? Wa minhum man yuraddu ila ardhal umur ya la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Kalau udah orang alim besar, kalau udah masuk umur haraman mufsi, mufnida ini, nggak bisa ngajar lagi dia, lupa. Fa'il maf'ul bih nggak kenal lagi. Hah? Orang yang ahli ditanyain nanti kalau sudah masuk umur yang haraman mufnida ini, yang ditanya arkanus nggak nggak bisa jawab lagi udah rusak. Memori otaknya udah rusak. Au mautan mujhizah atau mati yang mendadak datang menyambar kamu. Eh, sehat wal afiat. Ketabrak di jalan mati. Sehat wal afiat serangan jantung, serangan otak mati mautan mujizah. Karena mati ini datangnya mendadak. nggak peduli nanti sehat, nggak peduli nanti di mana akan datang. Mautan mujizah. Awid dajjal atau dajjal. Kalaupun panjang umur sampai akhir zaman, nanti bakal ketemu dajjal. Syarru ghaibin yuntadhar Syarru ghaibin. Dajjal memang tidak hadir, tidak ada di hadapan kita. Tapi bakal datang, itu ghaib. Yang paling jelek, sesuatu yang akan datang yang kita tunggu. Bakal datang itu. Fitnah yang besar. Banyak di situ orang yang imannya setengah-setengah jadi kafir. Menganggap Dajjal adalah Tuhan. Orang-orang yang tertarik dengan kebegahan dunia pasti menuhankan Dajjal nanti. Orang-orang yang ambisi dengan kedudukan menuhankan Dajjal. Kenapa? Dajjal itu wah hebat. Kata orang sekarang sakti mondoguno. Allah kasih kelebihan untuk menguji imannya manusia. Kalau tertarik dengan Dajjal, udah. Inti minta apa? Minta kaya. Kasih kekayaan dia. minta apa? Minta kenikmatan, kasih kenikmatan. Bahkan Dajjal itu saking hebatnya bukan nyulap aja, buat surga, buat neraka. Yang patuh sama dia, dia bagaikan ada di surga. Ya surganya Dajjal. Kenikmatan-kenikmatan duniawi tentunya. Kalau ini nggak patuh, masuk nerakanya Dajjal. Ya, disiksa dari situ. Tapi neraka dajjal akan menghasilkan surga Allah. Uh, banyak orang mukmin mati di situ. Dihabisi sama si dajjal ini. Makan dari riwayat Khidir alaihissalam meninggal di masa dajjal. Taib. Awisaah, kalaupun panjang umur, sehat walafiat, mulus semuanya, kamu akan menangis. Kiamat nanti, sa'ah. Wasa'ad hawa amar. Lebih dahsyat lagi. Lebih pahit lagi. Wah, kejadiannya luar biasa. Au imaratis sufaha. Ada riwayat lain, yang kamu tunggu apa? Imaratis sufaha. Pengangkatan pemimpin orang-orang yang bodoh zaman dulu yang jadi pemimpin yang paling takut sama Allah. Terpilihlah Sayyidina Abu Bakar, terpilihlah Sayyidina Umar, terpilihlah Sayyidina Uthman, terpilihlah Sayyidina Ali. Hah? Orang-orang yang hebat. Tapi akan terjadi imarati subha mengangkat pemimpin orang-orang bodoh. Bodoh ini bukan berarti nggak ngerti agama. Perbuatannya seperti orang bodoh, akhlaknya seperti orang bodoh, tetap makan halal walaupun tahu haram. Eh, tetap dimakan walaupun haram. Tetap diambil walaupun bukan duitnya dia, bukan hartanya dia, dikorupsi. Imaratis sufaha. Pengangkatan pemimpin orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang berani kepada Allah. Wa surat. syurat dan banyaknya polisi-polisi nggak aman artinya yang kamu datang yang kamu tunggu apa zaman yang tidak aman naruh sepeda motor hilang nah miara sapi mulai kecil gede hilang bekerja dikumpul-kumpul dirampok Terus demikian kasratus syurat. Banyak polisi-polisi, artinya nggak aman kehidupan. Sana cekcok sana, tawur sana, ribut. Kasratus syurat. Ini yang pertama. Atau gambaran kedoliman di mana-mana. Tangkep-tangkep Anda. Tangkep-tangkepan. Salah ngomong masuk penjara. Didi anak itu mukul anak masuk penjara. Dianggap penganiayaan. Guru jewer murid masuk penjara. Akhirnya ngelamak kabeh wong bongi Enggak boleh maksa orang so anak sholat Enggak boleh dipukul. Padahal Nabi menyatakan pukul kalau 10 tahun enggak sholat Enggak boleh kalah Qur'annya sama HAM, sama pelindungan anak. Silahkan melindungi daripada keboliman. Pendidik itu cinta kepada murid untuk supaya pandai. Kenapa? Kalau dibiarkan murid itu bodoh, masa depannya akan tidak gemilang. Orang tua itu mendidik kepada anak. Kalau menyiksa, baru disikapin. Tapi kalau mendidik, Nggak ada masalah. Disakitin dikit supaya dia menjadi sukses masa depannya. Sok tahu. Banyaknya polisi bisa menggambarkan tidaknya aman atau banyaknya kedoliman. Wabai'ul hukum. Yang kamu tunggu apa? Jual beli hukum. Masya Allah. Jual beli hukum. Ini bahaya ini. Ini di negeri yang mayoritas umat Islam ini sekarang ini bahaya. Waktu MUI mau membuat label kepada obat-obatan yang tidak bercampur dengan yang haram, ditulisi halal, kalau memang itu halal, Menteri Kesehatan nggak nggak setuju. Berarti ada nggak beres kan? Dia sok menjadi ulama, berfatwa lagi. Kalau darurat kan nggak apa-apa. Apa perlunya dibentuk MUI? Bubar aja. Kan nggak bener begitu. Dibentuk MUI tapi tidak mau kerjasama dengan MUI. Jual beli hukum jadinya. Percaya nggak? Di bahsul masail dibentuk, tapi ngawur. Bukan berarti semuanya ya. Dinyatakan lokalisasi itu boleh. Karena darurat daripada ayat ada di mana-mana. Gila enggak ini? Jual beli hukum. Bawa nanti um, umo apa gol-gol Nusus yang tidak ada kaitannya dipaksa-paksain. Jual beli hukum. mudah nggak usah dipertahankan oh, gini-gini nih. Harus diterangkan. Ini nggak benar. Fatwa-fatwa model demikian ini nggak benar. Ini ulama-ulama penjahat tuh. Mau menerima duit hukumnya Allah mau dipermainkan. Ulama usuk dan itu terjadi ada di akhir zaman. Karena itu jangan ngikuti ulama-ulama model gitu. Ulama-ulama yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan permainan model demikian. Nah, seharusnya kan tidak direstui sama sekali. Pemerintah itu mampu menutup berzina di Indonesia, mampu cuma nggak mau gitu aja kan. Sebenarnya. Kalau dia tadi itu memutuskan tutup semuanya, polisi diperintahkan gerbek semuanya, tidak diizinkan, ya udah berhenti. Bukan nggak mampu, nggak mau. Nah ini kan repot kalau dianggap itu tidak mampu. Bukan tidak mampu, tidak mau. Kalau mau beres. Akhirnya cari solusi supaya tidak terjadi ed bagi yang berzina pakai kondom. Loh, gila nggak ini? Agama yang mana yang melegalkan perzinahan itu? Hah? Karena itu yang kamu tunggu apa di kamu akan menunggu zaman jual beli hukum kata Nabi. Ini terjadi. Wastighfafan bidam, ngentengkan urusan darah. Artinya banyak pembunuhan. Subhanallah, gampang pembunuhan tawuran, ada yang tewas. Ada lagi yang didoktrin jihad-jihad-jihad, bom meledakkan diri, banyak yang tewas. Muslimin kadang-kadang tewas. Terus begitu. Istighfafan bidam, banyak terjadi pembunuhan di akhir zaman. Subhanallah, ngeri. Bukan di film itu, berita kenyataan. Bagaimana manusia setelah dibunuh dipotong-potong, ada yang dimasukkan di drum, dicor. Bukan bukan bukan film, kenyataan. Hah? Hanya karena pingin HP dibunuh orang. Wagoti atir rahim. Apa yang kamu tunggu? Putus hubungan silaturahim? Banyak terjadi. Gak menyapa satu dulur, satu keluarga, kakak adik, saling musuhan. Wah luar biasa. Banyak macam-macam. Kadang-kadang urusan duniawi. Kadang-kadang urusan-urusan yang baru. Dapat informasi ajaran baru berubah ke tiatur rahim. Tuh, sesat semuanya itu. Anu semuanya itu. Sesat semuanya. Bapaknya, imaknya mulai sampai dulu itu masuk neraka semuanya. Macam-macam. Ada yang menilai dirinya atau yang beriman. Wah, ini orang beriman ini karena ngikuti Sayyidina Yang lainnya itu menafik semuanya. Semuanya munafik, sahabat itu munafik, istrinya Nabi itu munafik, semuanya munafik yang mukmin dia. nggak sholat mukmin. nggak baca Quran mukmin, nggak sholat Jumat mukmin, nggak sholat jamaah mukmin. Yang baca Bukhari munafik, yang baca Ihya munafik. Yang mukminnya itu, yang mut'ah mukmin gitu. Ajib. Terjadi ini semua sampai ke atur rahim, terputus itu semuanya. Wali, kenapa? Kenapa harus begitu? nah karena itu ma'araka musyammiran wallayali sawfa tudni ilaika ma huwa ati. Kenapa kamu tadi itu tidak aku lihat musyammiran, mustahidan giat ibadah? Padahal Walayali saufatutni Malam demi malam berganti, silih berganti. Itu semuanya akan mendekatkan kepada kamu. Mahuati apa yang akan terjadi. Yang terjadi itu nanti. Ya ini sudah akan bakal terjadi itu semuanya. Dan itu semuanya kenyataan. Walidhalik ya ikhwani. Kita harus tetap bertahan dalam hak Jangan berubah-ubah jadi orang. Jangan berubah-ubah. Kita harus bertahan dalam yang hak, dalam ajaran yang benar. Sekalipun ulama berubah, sekalipun pejabat berubah, sekalipun zaman berubah, sekalipun tidak aman sekalipun banyak rintangan kita tetap tetap tetap karena itu semuanya akan terjadi kepada kita. Ini halangan halangan ini semuanya disadap disadap-sadapkan oleh Nabi supaya kita tidak berubah, tetap menjadi orang yang baik, mengikuti ajaran Allah dan itu terjadi kan? Terbukti kan itu terjadi semuanya. Terus demikian ujian-ujian itu akan datang kepada kita, rintangan-rintangan akan datang, tapi jika kita tetap bertahan maka kita menjadi orang yang lulus dan kita akhirnya menjadi orang selamat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.